Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Buya yang ingin saya tanyakan masalah eh, perhiasan Mas. Karena saya sih seneng lah terus terang ya kalau lihat Mas. Beli dari harga 125.000 per gram sampai sekarang terakhir 650 gitu. Nah kan berarti kan udah ada, tapi saya nggak pernah ngejual untuk dipakai Nah, jangan-jangan saya mendulukan yang yang sunnah itu maksudnya malah yang wajib diabaikan gimana itu Bu ya solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh zakatnya maksudnya ya, maksudnya kan barangkali yang harus dijakatin malah baik. saya enggak terus baik, malah mengeluarkan sodako gitu baik baik bismillah Ibu beli perhiasan, ibu seorang wanita. Perhiasan seorang wanita yang dibeli karena ingin dipakai maka tidak wajib dikeluarkan zakat itu kasih sayang Islam kecuali ibu pengen beli perhiasan untuk saya simpen saja wajib dikeluarkan zakat kalau berputar satu tahun dan cukup nisabnya semoga Allah mengampuni kita semuanya